tim Cimat punya cerita dengan judul Setan Seleketot. Kiriman dari Cimatres Ari Wibowo, Trojalu, Kecamatan Borno, Bojonegoro. Kejadian ini aku alami ketika aku baru pulang merantau dari Sidoarjo. Setelah di rumah aku ditelepon oleh teman perempuanku berinisial W, tetangga desa denganku. Dia adalah teman perempuanku. Kami sangat akrab, istilahnya pergi pagi pulang pagi kami selalu bersama sewaktu masih di Sidoarjo. Ah, kebetulan. Lah sampean nek omah ye? Iya, Mas. Lah rene to. Poso gak kangen aku. Oke. Okay. pikir panjang aku langsung tancap gas ke rumahnya. Kami pun berbincang-bincang sampai tak terasa larut malam. Wis ya, aku tak mulih. Wis bengi, aku gak enak ambek uang tuamu. Sambil kulihat jam tanganku yang sudah menunjukkan jam 12 malam. Kami adalah tetangga desa. Kalau dari rumahku mungkin jaraknya sekitar 2 kilometer. Aku pulang melewati jalan desa yang sangat sepi. Di tengah-tengah sawah, di perjalananku mendengar suara aneh. Serkotok, serkotok, serkotok, serkotok. Suara apa itu? Tanyaku dalam hati. Lalu aku menghentikan laju motorku dan mencari dari mana asal usul suara itu. Setelah aku cari ternyata suara itu berada di balik pepohonan rimbun yang berada di pinggir jembatan. Sinten je? Tanyaku sambil mendekati pepohonan rimbun itu. Dan betapa kagetnya aku ketika aku melihat sosok tinggi besar memakai baju putih penuh darah menatap kepadaku sambil berkata, suloketop, suloketop, suloketop. Selama beberapa hari aku tidak bisa tidur. Dan selalu kejadian itu teringat-ingat sampai terbawa mimpi dan mengigau. Sergetep, sergetep, sergetep. Ibuku membangunkanku. Lalu aku ceritakan semuanya kepada ibuku. Beberapa hari kemudian aku menemui temanku yang bernama Prasetyo. Dia adalah salah satu temanku yang bisa melihat hal-hal koib atau biasa disebut dengan paranormal. Ras, berang-berang dino iki aku gak iso turu mergo deknane pas mulih teko omahe sirisiranku nek tengah sawah aku diwedeni setan sleketep. Setan sleketep. Aku lagi krungu iki nek setan kok sleketep. Lah aku krungu suara seleketep, seleketep, seleketep. tak kira sapa tak parani kok ternyata wonge gedhe dhuwur lamine getih tok terus aku mlayu wis kuwatir sok malam jemaah ayo diparani tak ringkuse Akhirnya, tibalah di saat malam Jumat dan kami pun datang ke tempat di mana aku melihat sosok setan sekletep itu. Setelah bermeditasi beberapa menit, lalu Pras memberitahuku asal-usul setan sekletep itu. Ternyata dia adalah orang zaman dulu, waktu zaman penjajahan Belanda di mana dia adalah orang yang latah. Makanya saat dia kaget karena suatu hal, dia akan berkata serketep, serketep, serketep. Dan di saat dia tertembak oleh tentara Belanda, di saat terakhir sebelum meninggal dia pun berkata serketep, serketep, serketep. Sumingkir! Sumingkir! opo kang olodo opo sing ora becik sumingkir sumingkir sumingkir sumingkir kabeh kang ora becik perlu sumingkir saka kene sumingkir Suruh opo kaya? Hah? Sing ora kecil pada sumingkir, sumingkir ojo ganggu bocah-bocah. Ning mau bukuku, nanti mau. Lah, eh, iki Setelah itu entah apa yang dilakukan oleh Prasetyo, sampai akhirnya setan itu sudah tidak pernah mengganggu lagi. Tapi terkadang Kebiasaan latah itu menular kepadaku dan kepada Prasetyo, di mana di setiap saat kami kaget, kami selalu berkata serketep serketep serketep. Demikian cerita setan ini yang dapat saya bagikan untuk para jimatres di seluruh jagat raya. Saya Ari Wibowo dari Trojalu, Kecamatan Borno, Bojonegoro. Salam Jimatres, salam misteri. Ah!